الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله دليل ketiga dibawakan oleh musannif hadis yang sahih tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang manusia dan diutus sebagai rasul. Artinya sifat kemanusiaannya ada tidak memiliki sifat ketuhanan, tidak memiliki sifat uluhiyah, tidak memiliki sifat rububiyah, dan tidak memiliki asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih diriwayatkan dalam riwayat yang sahih yaitu dalam dua kitab sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW pernah terluka di kepalanya pada perang Uhud. Faqala kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana akan selamat satu kaum yang melukai nabinya sendiri? Kemudian turun ayat Allah SWT. Laisa laka minal amri syaih. Sesungguhnya tiada bagimu dalam urusan ini sedikit pun. Yang dimaksud fi adalah fi Bukhari dan Muslim. Walaupun Bukhari meriwayatkan secara muallaq. <clears throat> Sedangkan kejadiannya adalah pada perang Uhud. Ketika kaum muslimin berperang melawan musyrikin di Uhud, Tiba-tiba Rasulullah SAW terjatuh dan semua panah, tombak, batu mengarah kepada Rasulullah SAW. Sehingga diriwayatkan lempengan-lempengan besi yang merupakan pelindung kepala Rasulullah SAW. Ada yang lepas dan masuk ke pipi Rasulullah SAW dan berdarah. Rasulullah SAW membersihkan darah sambil berkata, "Ma yuflihu." كيف يفلح قوم syajju nabiyahum bagaimana mungkin akan selamat orang-orang itu kaum itu yang melukai nabi mereka sendiri ini jadikan dalil hujah dalam pembahasan kita yang babnya berjudul bab ucapan Allah Subhanahu wa taala mereka menyembah sesuatu yang tidak memiliki, tidak bisa menciptakan, bahkan mereka sendiri diciptakan. Disebutkan tentang ucapan Rasulullah SAW. Ma qawmun Bahkan Nabi menyebutkan fulanun wa fulanun wa fulan. Semoga Allah melaknat mereka. Namanya disebut. Wa Allah wa ma fa'al. Allah menghendaki sesuatu. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Nama-nama yang disebut oleh Nabi justru masuk Islam. Berarti ini dua kejadian yang sepertinya kejadian yang bertolak belakang dengan apa yang sudah dikriwayatkan tentang Abu Talib. Abu Talib Rasulullah SAW sangat berharap untuk masuk Islam, tapi ternyata mati dalam keadaan kafir. Yang ini sebaliknya, Rasulullah SAW melaknat fulan wa fulan wa fulan ditegur oleh Allah dengan kalimat laisa laka minal amri syai. Engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Apakah Allah akan berikan hidayah pada mereka ataupun Allah akan mengadab mereka? Itu urusan Allah Taala. Dan ternyata Allah kehendaki masuk Islam. Dan Nabi SAW menyampaikan amanah. Karena Rasulullah SAW seorang yang amin. Diberi wahyu oleh Allah, disampaikan wahyu itu. Allah takdirkan dua kejadian ini. Adapun selebihnya Allah kabulkan doa Rasulullah SAW, Allah kabulkan harapan Rasulullah SAW, tapi sekali ini Allah tunjukkan kalau perkara ini bukan perkara yang ditentukan oleh makhluk. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau wahai Rasul tidak memiliki ini sedikit pun. Berarti dua contoh sudah ada Contoh Rasulullah SAW berharap Abu Talib masuk Islam, tetapi Allah menghendaki lain. Dan contoh yang Rasulullah SAW sudah mengatakan mereka nggak akan selamat, ternyata selamat. Dan ini barakallahu fikum adalah pelajaran untuk kita seluruhnya. Dan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita agar kita jangan menuhankan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW seorang rasul amin menyampaikan apa yang diperintah menyampaikan ayat tetapi tetap diajarkan oleh Allah katakan kepada mereka innama ana basyarum mithlukum yuha ilai sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian hanya saja aku diberi wahyu Karena Berarti keistimewaan Rasulullah SAW diberi wahyu. Dipilih oleh Allah sebagai Rasul. Al-Mustafa, orang pilihan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun sifat kemanusiaan beliau sebagai manusia sama. Makan, beliau makan. Kita butuh minum, dia butuh minum. Ya kulun, wa yashrabun. Wa yamshuna fil aswaq. Dan berjalan di pasar-pasar. Menikah dan ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa beliau manusia. Jangan dijadikan seperti Tuhan, seperti Allah, jangan disamakan. Bukan pula anak Tuhan, bukan pula pula jelmaan Tuhan. Bukan. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang diutus sebagai rasul. Pelajaran lain dari kisah ini adalah Rasulullah SAW terluka yang menunjukkan kalau beliau manusia, memiliki kelemahan sebagaimana layaknya manusia. Berdarah, sakit, kena musibah. Kalau saja dia tahu yang gaib seperti Tuhan, nggak mungkin kena batu, nggak mungkin kena senjata musuh. Sebentar lagi akan kesini Hindar, kan begitu. Ya. Tetapi tidak, beliau justru terkena. Dan ini barakallahu fikum sifat kemanusiaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.